Baik. <clears throat> Bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penulis Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan di awal kitabnya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama Beliau rahimahullah ta'ala berkata Wa qawlullahi ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Inilah dalil yang pertama Di dalam bab ini dan dalam kitab ini Surat Az-Zariyat ayat ke-56 Baik Di dalam ayat yang mulia ini terkandung padanya sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini Ayat ini menjelaskan kepada kita Tujuan diciptakannya jin dan manusia Tujuan diciptakannya jin dan manusia Yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Bahwa Huruf lam liya'budun itu adalah disebut lam ta'lil lam untuk menjelaskan illah atau sebab sebab apa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya untuk beribadah kepadanya walaupun pada kenyataannya ada jin dan manusia yang beribadah kepada Allah ada pula yang tidak beribadah kepada Allah ya tetapi itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dipahami dari makna yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini Kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar menyembah Allah, tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penyembahan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah itu yang dimaksud dengan ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Itu maksudnya ibadah. Artinya andai ada seseorang yang menyembah Allah tetapi dia juga menyembah selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Sebab ibadah yang Allah maksudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, illa liya'budun fusira illa Makna illa liya'budun ditafsirkan illa liyuwahidun. Kecuali agar mereka mentauhidkan hak, mentauhidkan aku. Kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Iya. Ini penafsiran pertama tentang illa liya'budun yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Iya. Jadi Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Kalau begitu, dari sini dapat kita pahami tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan tauhid adalah kewajiban terbesar. Sebab karena itulah kita diciptakan. Jemaah sekalian, kita diciptakan karena tauhid. Kita harus hidup selamanya di atas tauhid dan kita harus berpisah dengan kehidupan dunia ini dengan membawa tauhid. Maka kita pasti selamat sebagaimana Insya Allah akan datang dalil-dalil yang menjelaskannya. Iya. Jadi ini pelajaran pertama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Iya. Kemudian juga ada penafsiran yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah tentang makna ibadah bahwa ibadah itu bermakna yatadallaluna li bitta'ah fi'lan lima'mur wa tarkan lil mahdzur ibadah itu adalah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaatinya yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu arti ibadah yang lebih umum. Ibadah itu maknanya menghinakan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, berserah kepadanya. Dengan cara bagaimana? menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Jadi penafsirannya kembali ke situ juga. Perintah Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Sebaliknya, larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah lawan daripada tauhid sebagaimana insyaallah nanti akan datang dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia akal yang sehat agar manusia dapat memahami mengapa dia diciptakan Demikian pula Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk mengingatkan manusia mengapa dia diciptakan. Ini tiga hal pokok agar kita mengetahui hakikat penciptaan kita. Allah berikan kepada kita akal, ternyata dengan akal saja belum cukup Allah mengutus Rasul dan Allah turunkan kitab supaya kita paham untuk apa kita diciptakan. Ini ya, subhanallah, ini benar-benar perkara yang sangat penting. Tujuan kita hidup, mengapa kita ada? Mengapa kita berada di muka bumi ini? semata-mata untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang-orang musyrik yang menyangka hidup ini hanya untuk main-main. Hidup ini hanya untuk bersenang-senang, kesia-siaan. Ya. Sebagaimana firman Allah, ayah sabul insanu ayyutraka sudah Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Begitu saja sia-sia belaka. Setelah dia diciptakan, dia diberi rizki, kemudian dia dibiarkan begitu saja. Apa maksudnya dibiarkan begitu saja jamaah sekalian? Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa yunha. Dibiarkan begitu saja artinya tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi sama dengan penafsiran makna ibadah. Hidup yang sia-sia Hidup tanpa menjalankan perintah Dan tanpa meninggalkan larangan Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain Afahasibtum annama khalaqnakum abathan Wa annakum ilayna la turja'un Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sekedar untuk main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami dua hal yang Allah banta terhadap orang-orang kafir di sini pertama sangkaan mereka hidup ini hanya main-main apa hidup main-main itu jemaah sekalian tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan atau tidak beribadah. Makanya kehidupan orang-orang musyrik itu tak ubahnya seperti binatang ternak. Ia Yatamatta'una wa ya'kulun Ya'kuluna wa yatamatta Yatamatta'una wa ya'kulun Kama ta'kulul an'am Wan naru mathwal lahum Mereka bersenang-senang Dan mereka makan seperti binatang ternak dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jemaah sekalian, sungguh hina orang-orang musyrik itu. Allah katakan mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang ternak. Dan bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adullu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Perhatikanlah jamaah sekalian, manusia yang tadinya mulia ini karena Allah anugerahkan kepadanya akal, tapi dia tidak pergunakan akalnya sehingga dia menyekutukan Allah statusnya pun berubah menjadi makhluk yang paling hina kadang dalam Al-Quran dikatakan mereka makan seperti binatang ternak bahkan kadang dikatakan mereka lebih sesat daripada binatang ternak kadang dikatakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk jadi makhluk yang paling hina itu, yang paling jelek ternyata bukan hewan. Ternyata bukan apa namanya binatang-binatang atau hewan apa saja yang kita anggap menjijikkan jelek ternyata itu adalah jin ataupun manusia yang kafir kepada Allah yang menyekutukan Allah walaupun tadinya mereka mulia ketika Allah ciptakan manusia Allah muliakan dia sebagai manusia walaqad karramna bani adam sungguh kami telah muliakan anak Adam tapi jemaah sekalian kemuliaan itu hilang dikarenakan mereka melakukan dosa terbesar dikarenakan mereka tidak memenuhi tujuan diciptakannya mereka di muka bumi ini jadi ini bantahan Allah yang pertama terhadap kehidupan main-main kehidupan yang sia-sia kehidupan yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan padahal jemaah sekalian orang yang menyekutukan Allah mereka juga beribadah Makanya disebut menyekutukan. Artinya tadinya Allah satu kemudian mereka menyembah yang lain sehingga sekarang sesembahannya jadi dua. Dia buat bersekutu. Berarti dia masih menyembah Allah tapi dia juga menyembah selain Allah. Maka dengan sebab itulah mereka menjadi hina. Oleh karena itu Jelaslah makna tauhid di sini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah ingatkan, wa annakum ilaina la turja'un. Bantahan yang kedua, dan bahwasannya kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka inilah yang harus menjadi dasar kita beribadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah dan karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dikembalikan kelak kepada Allah, kita datang dari Allah, kelak kita akan dikembalikan kepadanya untuk bertanggung jawab. Makanya kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, kalau tidak ada hari kebangkitan, atau kalau hidup ini tidak ada tujuan, dan tidak ada hari kebangkitan. Kalau begitu, nggak ada gunanya. Allah ciptakan akal bagi kita, Allah turunkan kitab-kitabnya, dan Allah utus para rasul. Kalau hidup ini nggak ada tujuannya, dan kalau kita tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'an laradduka ila ma'ad dalam surat al-qasas ayat ke-85 sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Quran Dialah yang akan mengembalikanmu ke hari kebangkitan Yang akan membangkitkanmu di hari pembalasan Untuk apa? untuk meminta pertanggungjawaban. Apakah kita sudah mengamalkan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Jadi ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Allah jelaskan kepada kita jin dan manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah dan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwasannya jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama sama dengan kita. Ya. Kalau ada yang masih bingung, siapa sih itu jin? Ada rahasia apa mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Maka ayat ini jawabannya. Mereka sama dengan kita. Sama-sama punya kewajiban untuk berdakwah kepada Allah. Kemudian Syekh Nusaymin rahimahullah menjelaskan jin itu adalah alamun ghaibiyun makhfiyun anna. Makhluk gaib yang tersembunyi dari kita. Ada tapi kita nggak bisa lihat. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin dan bangsanya atau setan dan bangsanya yaitu bangsa jin bisa melihat kalian dari satu tempat atau satu arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi kita nggak ada bedanya dengan mereka dalam kewajiban beribadah kepada Allah. Mereka juga seperti kita. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Ada juga yang kafir sama dengan manusia. Yang muslim ada yang baik, ada yang tidak baik. Oleh karena itu, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga atau dari ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan para ulama, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang beliau bawa itu berlaku bagi jin dan manusia. Dan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin Nabi dari kalangan manusia semuanya Namun diutus untuk jin dan manusia juga Oleh karenanya di dalam Al-Quran ada surat khusus Yang disebut surat Al-Jin Bercerita tentang sekelompok jin Yang datang mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran Dan berdakwah Kemudian mereka masuk Islam Dan mereka menjadi jin-jin yang baik Jin-jin muslim Iya. Dan juga disebutkan dalam sejumlah hadis, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan bersama para sahabat, beliau menghilang sebentar. Para sahabat mencari ke sana kemari, nggak ketemu. Tidak lama beliau datang dan beliau mengabarkan, saya baru saja dibawa oleh uh, kalangan jin untuk mendakwahi mereka. Iya. Jadi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk jin dan manusia. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwasanya yang mencipta dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Apa itu penciptaan? penciptaan itu kata Syekh Nuthaimin rahimahullah adalah al-ijad masbukun bitakdir mengadakan yang sudah didahului dengan satu takdir di tempat yang lain beliau menjelaskan al-khalqu itu mencipta maknanya adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Itu artinya mencipta. Ya. Ini di kitab ini juga beliau jelaskan tapi di uh, pembahasan sebelumnya di tauhid rububiyah tentang makna mencipta. Ya. Apa arti mencipta? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kemudian menjadi ada. Nah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya kita harus yakin yang bisa melakukan itu hanya Allah. Hanya Allah itu bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Mengimani hanya Allah yang mencipta. Apa maksudnya mencipta? mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Makhluk satupun tidak mampu melakukannya walau seluruh makhluk bersatu untuk menciptakan seekor lalat. Gak mungkin, mustahil mereka bisa melakukan. Gak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan atau menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Makhluk walaupun mereka bersatu semuanya mencurahkan kepintaran dan akal mereka dan kemampuan mereka mereka nggak akan bisa nggak akan bisa meskipun hanya seekor lalat ya apalagi yang lebih besar daripada itu kalau begitu kenapa dikatakan ada orang dia yang pertama menciptakan pesawat ya ada yang pertama menciptakan apa namanya telepon genggam dan yang semisalnya Jemaah sekalian, itu pada hakikatnya bukan mencipta. Ya. Tetapi itu adalah merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya kan? Bukan tadinya itu nggak ada sama sekali. Tadinya sudah ada besi-besinya, aluminiumnya, kabelnya, itu kan sudah ada. Kemudian dia rangkai jadilah benda yang lain, makhluk yang lain. Ya. Seakan-akan dia mencipta padahal tidak. Hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya. Makanya kurang pas juga kalau disebut mencipta. Iya. Jadi kalau mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Itu yang disebut dengan mencipta. Maka di dalam ayat ini terkandung penetapan tauhid rububiyah, khususnya di dalam penciptaan. Oleh karena itu, dari sini dapat kita ambil kesimpulan pelajaran yang sangat penting yang mencipta dialah sepatutnya yang disembah. Ya, terlebih lagi kalau kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ini ayat ke-56. Pada ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Kemudian pada ayat yang ke-58, Inna Allah huwa razzaku dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka dari tiga ayat ini, Adariyat 56, 57, 58, terdapat tiga sifat Allah. Yang pertama mencipta, yang kedua memberi rezeki, yang ketiga maha kuat. Ya. Sangat kokoh kekuatannya. Maka yang memiliki sifat-sifat ini sepatutnya dia saja yang disembah. Ya. Sepatutnya dia saja yang disembah. Oleh karena jemaah sekalian, Orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang menyekutukan Allah Yang menyembah selain Allah Karena Allah yang menciptakan dia Allah yang terus menerus memberi rezeki kepadanya Allah yang maha kuat tidak ada tandingannya Kok dia malah menyembah selain Allah Yang tidak pernah menciptakannya Tidak pernah memberikan rezeki kepadanya Tidak pernah mencurahkan nikmat kepadanya tidak bisa mendengar doanya, kalaupun bisa tidak akan mampu mengabulkan, tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadanya. Kenapa dia sembah? Maka dia adalah makhluk yang paling bodoh. Makanya tadi Allah katakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa jemaah sekalian? Allah sangat murka kepada mereka maka Allah hinakan mereka di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Apakah ada setelah itu seorang muslim kemudian berani memuliakan orang kafir? Kalau dia sudah mengerti ini, dia sudah mengerti Allah betapa bencinya kepada mereka dan mengatakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Apa ada seorang muslim kemudian mencintai mereka, bahkan memuliakan mereka. Dan termasuk setinggi-tingginya pemuliaan adalah mengangkat mereka menjadi pejabat-pejabat, menjadi para pemimpin. Gak mungkin orang mukmin melakukan itu. Itu gak perlu ditanyakan lagi. Boleh gak orang kafir diangkat menjadi pemimpin? Kalau kamu punya keimanan, itu gak perlu ditanyakan lagi. Allah sangat murka kepada mereka, kamu mau muliakan mereka. Allah melarang kita bersikap loyal kepada mereka. Kalau sudah diangkat jadi pemimpin, mau tidak mau harus punya sikap loyal. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai atau kalian serahkan loyalitas kalian kepada mereka. Sebagian mereka hanya pantas saling bersikap loyal antara mereka sendiri. Barang siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dia bagian dari mereka. Artinya dia bukan bagian dari kaum muslimin lagi. Dikatakan para ulama maksudnya kalau dia bersikap loyal karena membenarkan mereka maka dia kafir seperti mereka. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Karena tauhid itu artinya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah disertai dengan pengingkaran. Pengingkaran itu maksudnya apa? Menyalahkan meyakini bahwa mereka itu salah. Kalau ada orang yang beriman meyakini mereka itu benar, maka dia belum mengamalkan tauhid. Kalau belum mengamalkan tauhid, berarti belum menjadi muslim. Bahkan kalau dia sudah sempat menjadi muslim, dia murtad keluar dari Islam. Nauzubillah. Iya. Jadi yang patut disembah hanyalah yang bisa mencipta. Bahkan bukan hanya mencipta, memberi rezeki dan sangat kuat. Kenapa Allah katakan dia sangat kuat? Untuk mengingatkan kita dia maha mampu menimpakan azab kepada kita. Ya, masya Allah kalau kita baca lanjutan ayat ini luar biasa makna yang akan kita dapatkan. Allah katakan dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki, artinya dia yang mencurahkan segala kenikmatan bagi kita. Kemudian ingat, dia maha kuat. Artinya kelak dia maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban kita dan menimpakan azab kepada kita. Naudzubillah. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kelemahan kita sebagai makhluk dan kebutuhan kita kepada Allah. Kita adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, Kemudian kita butuh kepada Allah untuk mengadakan kita. Ternyata setelah kita diadakan, kita masih terus-menerus butuh kepada Allah untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Sampai akhir hayat, bahkan terus selamanya, kita selalu butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak pernah butuh kepada kita sedikit pun. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini dapat kita petik pelajaran juga tidak sepatutnya manusia itu menyombongkan diri. Apa kita? Kita adalah makhluk yang diciptakan dan menciptakan kita betapa mudahnya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang lemah, kecil, ya. Lebih mudah Allah menciptakan dibanding penciptakan penciptaan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi jemaah sekalian luar biasa. Dahsyat penciptaannya. Ya, secara kasat mata kita bisa saksikan. Coba kita lihat langit. Langit yang begitu luas Allah jadikan sebagai atap bumi. Dan di atas langit itu ada para malaikat. Di atasnya lagi masih ada langit yang lain. Dan langit itu memiliki pintu-pintu. Penjaganya para malaikat. Tidak ada yang bisa tembus kecuali yang Allah izinkan. Tapi secara kasat mata bisa kita saksikan dahsyatnya penciptaan langit. Langit yang begitu luas ini, yang kita nggak sanggup melihat di mana sih ujungnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakannya kokoh di atas kita tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang. Di mana tiang langit? Tidak ada. Ya. Penciptaan langit lebih dahsyat daripada penciptaan kita. Ya. Maka tidak sepatutnya kita untuk menyembungkan diri. Dan Allah menciptakan kita yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, maka membangkitkan kita kembali dan menciptakan kita kembali itu lebih mudah karena tadinya sudah pernah ada. Kalau sebelumnya Allah telah menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada, Allah bisa menciptakan dengan mudah, maka menciptakan kita kembali setelah kita menjadi tulang belulang itu jauh lebih mudah. Iya. Jadi inilah yang harus kita ingat selalu. Kita diciptakan untuk beribadah dan ada hari pertanggungjawaban untuk apakah kita sudah mengamalkan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Baik, sudah masuk waktu Isya ya? Masuk? Ya. Kita cukupkan sementara, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله amma ba'd insyaallah taala kita lanjutkan pada ayat yang kedua insyaallah taala kita lanjutkan pada ayat yang kedua dalil yang kedua dari bab yang pertama berkata penulis rahimahullahu taala wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah togut jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah surat An-Nahl ayat ke 36 Syekh Nuthaimin rahimahullah menjelaskan makna kata umat itu di dalam Al-Quran ada empat makna. Yang pertama sekelompok orang dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang kedua bisa jadi maknanya imam pemimpin atau teladan kudwah sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-120 dan ini ada pembahasannya dalam kitab tauhid nanti akan datang insyaallah pada bab yang ketiga pembahasan ayat ini An-Nahl ayat 120 kemudian makna yang ketiga adalah al-millah ajaran bisa jadi disebut umat maksudnya ajaran mereka Kemudian yang keempat az-zaman. Yang ketiga tadi sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Kemudian yang keempat az-zaman, waktu sebagaimana dalam surat Yusuf ayat ke-45. Itu faidah yang bisa kita petik dari penjelasan Syekh ringkas. Empat makna umat. Nah, Umat yang dimaksud di sini di dalam ayat ini adalah yang pertama, sekelompok orang. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya setiap umat diutus rasul. Tidak ada yang tidak diutus rasul. Semuanya diutus rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Nabi Adam adalah seorang nabi. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Dan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul tersebut. Syekh Ibnu rahimahullah menyebutkan tiga misi mereka. Yang kesemuanya pada hakikatnya kembali kepada ayat ini. Misi mereka yang pertama adalah iqamatul hujjah. Apa artinya iqamatul hujjah jemaah sekalian? Untuk menyampaikan hujjah Allah atas makhluk. Sehingga makhluk di hari kiamat tidak lagi bisa beralasan. Ketika misalkan dia di dunia tidak mengamalkan perintah Allah maka di akhirat kelak dia akan diazab dia nggak punya alasan lagi alasannya apa saya nggak tahu kewajiban saya nggak ada alasan itu kenapa para rasul sudah diutus untuk menjelaskan kewajiban kita sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-165 rusulan mubashirina wa li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada bagi manusia atas Allah satu hujjah setelah diutusnya para rasul. Nggak ada lagi yang bisa beralasan. Ya Allah, saya nggak tahu kewajiban saya. Rasul sudah diutus kepadamu untuk mengajarkan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan mereka para nabi dan rasul datang untuk mubasyirina wa mundzirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang mentauhidkan Allah dan peringatan terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Jadi kembali kepada ayat ini An-Nahl 36 Kemudian misi mereka yang kedua adalah Membawa rahmat Allah Apa rahmat Allah? Segala apa yang Allah perintahkan kepada kita Kita amalkan itulah rahmat Allah Dan kita tinggalkan larangan-larangannya Itulah rahmat Allah dengan sebab itu kita akan meraih kasih sayang Allah. Oleh karenanya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Makanya jemaah sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita apa yang dimaksud Islam agama rahmat. Islam agama kasih sayang Maksudnya adalah Mengajak orang-orang Semuanya ya Orang-orang kafir untuk masuk Islam Itu maksudnya Bukan malah membenarkan agama mereka Ya Ini malah terbalik Katanya Islam agama kasih sayang Gak boleh menyalahkan agama mereka Terbalik Justru Islam datang untuk menyalahkan agama mereka, mengajak mereka masuk kepada agama yang benar, itulah rahmat Allah. Ya. Jadi jangan dibalik malah. Enggak boleh menyalahkan mereka, enggak boleh memerangi mereka. Justru sebaliknya. Ini arti Islam sebagai rahmat. Dan setinggi-tingginya sebab untuk meraih rahmat Allah adalah tauhid. Sebaliknya, yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah adalah syirik. Baik. Kemudian misi para nabi dan rasul yang ketiga adalah bayanut tariq al-musil ilallah ta'ala. Untuk menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa perlu diutus para nabi dan rasul? Karena hanya mengandalkan akal kita saja nggak cukup untuk mengenal secara terperinci jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Walaupun secara global bisa. Kalau akal masih sehat. Kalau akal manusia masih sehat, secara global dia bisa mengetahui dia di dunia ini sepatutnya hanya beribadah kepada Allah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau orang punya akal, dia sadar dirinya diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau dia punya akal sehat, mestinya hanya Allah yang dia sembah. Tapi bagaimana cara menyembah Allah, dia nggak mungkin tahu. Ini masalahnya. Bagaimana cara menyembah Allah kita nggak mungkin tahu kecuali Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita sholat Solat itu dimulai dengan apa? Bagaimana gerakannya? Seperti apa bacaannya? Itulah di antara misi penting diutusnya para nabi dan rasul dan nabi kita yang mulia kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang mengada-ada di dalam agama menambah-nambah tanpa pernah diajarkan oleh rasul seakan-akan secara tidak langsung dia mengatakan saya nggak butuh rasul nggak perlu diutus rasul saya bisa kok mengada-adakan sendiri saya bisa menciptakan sendiri itu secara tidak langsung walaupun dia nggak bermaksud demikian kalau dia bermaksud kafir dia ya tapi seakan-akan demikian bahkan kata Imam Malik rahimahullah Orang yang menambah-nambah di dalam agama seakan-akan dia menuduh Rasul tidak becus dalam menunaikan tugasnya. Apa tugasnya sebagai Rasul? Ia ya mengajarkan semua kebaikan. Tiba-tiba ada yang mengatakan ini ada kebaikan lain yang Rasul belum ajarkan. Berarti Rasul nggak becus. Masih ada kebaikan yang belum beliau ajarkan, yang mampu dia ciptakan sendiri. Berarti itu sama saja dia mengatakan saya lebih hebat daripada Rasul. Buktinya saya mampu mengetahui kebaikan ini yang Rasul nggak mampu mengetahui. Ini nggak main-main kalau orang menambah-nambah dalam agama. Berat konsekuensinya. Iya. Kata Imam Malik rahimahullah, Mani ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang menambah-nambah dalam Islam ajaran yang tidak berasal darinya, tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, itu sama saja dia menuduh Rasulullah SAW telah melakukan pengkhianatan terhadap tugasnya sebagai Rasul. Apa tugas beliau sebagai Rasul? Menyampaikan keseluruhan agama ini Seluruh kebaikan beliau harus ajarkan karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Berarti secara sempurna kebaikan itu harus beliau ajarkan. Dan tentu kita mengimani beliau sudah lakukan itu. Semua beliau ajarkan, tidak ada yang beliau sembunyikan. Maka kalau ada yang mengatakan ini baik tapi beliau belum ajarkan. Wah, ini berat sekali ucapan ini. Iya. Berat sekali. Kalau dia katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu ini baik, tapi beliau belum ajarkan, berarti sama saja dia nuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat seperti kata Imam Malik. Tidak melaksanakan tugasnya Kan tugasnya menyampaikan semua kebaikan Kok ada kebaikan yang beliau sudah tahu Tidak beliau sampaikan Tapi kalau dia katakan Tidak beliau belum tahu Jadi beliau nggak berkhianat Beliau belum tahu Berarti dia mengatakan dirinya lebih hebat daripada Rasul. Ya, dirinya mampu mengetahui yang Rasul enggak ketahui. Jadi serba salah. Ya. Ini menunjukkan bahayanya mengada-ada di dalam agama. Maka tugas para nabi dan rasul mengajarkan kita cara beribadah, bukan sekedar menyampaikan kewajiban kita beribadah, tetapi juga mengajarkan secara detail cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi semua itu kembali kepada satu tujuannya untuk memerintahkan manusia beribadah kepada Allah yang satu saja dan menjauhi penyembahan kepada selainnya sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini Syekh Nusaymin menjelaskan makna menjauhi togut Perintah beribadah kepada Allah tadi sama penjelasannya seperti di dalam ayat sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah dan merendah menghinakan diri kepadanya dengan beribadah hanya kepadanya. Adapun makna menjauhi togut itu adalah perintah yang lebih tegas daripada sekedar tinggalkan togut. Iya. Jadi bukan hanya disuruh tinggalkan, disuruh jauhi. Ya, subhanallah. Demikianlah kita diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Bukan hanya tinggalkan, jauhi. Jauhi kesyirikan. Iya. Dan togut itu kata beliau dari kata atugian yang artinya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ini makna togut secara bahasa. Tapi dalam penafsiran ulama ussalaf togut itu macam-macam kalau makna bahasanya artinya melampaui batas sebagian ulama salaf mengatakan togut itu adalah iblis dan inilah togut yang terbesar ada yang mengatakan berhala ada yang mengatakan dukun ada yang mengatakan orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya. Dan lain sebagainya. Itu semua contoh-contoh togut. togut. Tidak mencakup keseluruhan makna togut. Adapun yang mencakup keseluruhan makna togut, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengutip dari Imam Al-Qayyim ini definisi yang sangat bagus. Apa yang dimaksud dengan togut? Kata beliau, "Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'bud min matbu'in au ma'budin au muta'." Togut itu adalah seorang hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah dia yang diikuti, disembah, atau ditaati? Kemudian beliau berikan contoh yang diikuti contohnya adalah para dukun, tukang sihir dan ulama usu, ulama yang jelek. Iya. Mereka diikuti, padahal mereka salah, tapi mereka diikuti. Maka orang yang mengikuti mereka telah menjadikan mereka sebagai togut. Jauhi itu. Ini maksud firman Allah. Jauhi mereka semuanya. Kemudian yang kedua, ma'bud yang disembah, contohnya patung-patung, dewa-dewi, pepohonan, matahari, bulan dan bintang, atau siapa saja manusia yang dijadikan sesembahan selain Allah. Namun orang yang disembah ini dia disebut togut kalau dia ridho. Kalau dia nggak ridho berarti dia bukan togut. Contohnya siapa yang gak ridho? Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula para wali yang manusia datang di kuburan mereka untuk berdoa kepada mereka. Kalau dia betul-betul wali, dia nggak mungkin ridho. Ya, kecuali wali setan yang memang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka mereka bukan togut. Ya, hanya saja orang yang menyembah mereka tetap dikatakan penyembah tobut karena telah mereka menjadikan makhluk untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang disembah. Kemudian yang berikutnya yang ditaati. Contohnya adalah pemerintah yang ditaati dalam menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan yang halal. Insya Allah ini nanti ada babnya. Ya, ini pembicaranya cukup panjang. Ya. Ini ada babnya. Namun intinya perlu kita pahami Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang memuliakan pemerintah Dan tidak mengkafirkan pemerintah muslim Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar Tidak boleh dikafirkan ya, Selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran Andai dia melakukan kekufuran sekalipun tidak otomatis dikafirkan. Ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang pengkafiran yang harus terangkat terlebih dahulu. Iya. Itu ahlu sunnah, nggak gampang mengkafirkan. Beda dengan kelompok khawarij. Mudah sekali mengkafirkan pemerintah. Gampang sekali menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau ahlu sunnah, tidak demikian. Tapi kita bicara yang hak. Pemerintah manapun, kita nggak boleh tunjuk hidung. Pemerintah manapun yang tidak berhukum dengan syariat Allah, kemudian mereka ditaati dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka mereka itu togut. Maka mereka itu togut. Baik. Ini tiga macam togut. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi togut. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang sangat penting yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya tauhid itu memiliki dua rukun. Barang siapa tidak mengamalkan satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya, maka dia bukan orang yang beriman. Kalau tadinya dia sudah beriman, dia murtad keluar dari Islam. Rukun yang pertama adalah al-isbat sebagaimana firman Allah ani'budullah setiap rasul menyerukan kepada kaumnya sembahlah Allah saja ini rukun yang pertama al-itsbat penetapan penetapan bahwasannya hanya Allah yang boleh disembah kemudian rukun yang kedua adalah an-nafyu penafikan apa artinya penafikan artinya adalah mengingkari segala macam penyembahan kepada selain Allah. Itu makna firman Allah, ibu togut dan jauhilah togut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nafikan, salahkan, batilkan semua yang dianggap sebagai Tuhan yang patut disembah selain Allah. Jadi seruan para nabi dan rasul adalah seruan tauhid. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang satu. Agama seluruh para nabi dan rasul adalah satu. Agama tauhid, nggak ada bedanya. Para rasul yang begitu banyak, sebagian kecil diceritakan kepada kita, sebagian besar tidak diceritakan, seluruhnya membawa agama yang satu, agama tauhid. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ya. Cara pengamalan ibadah mereka berbeda-beda. Cara solat kita mungkin beda dengan cara solat para nabi dan rasul terdahulu. Cara berpuasa kita mungkin ada perbedaan antara kita dengan para nabi dan rasul terdahulu. Dan berbagai macam syariat lainnya berbeda-beda. Tapi misi utamanya satu. Sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak sedikit pun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah serta mengingkari dan melarang segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita untuk mengenal orang yang menyimpang walaupun dia rajin berdakwah atau kelompok yang menyimpang di sini kita nggak menunjuk orang hanya ciri ciri yang terdapat dalam Al-Quran dia kelihatannya rajin berdakwah tapi apakah dia sudah benar? belum tentu dia kayaknya rajin ceramah dia ikut organisasi yang Masya Allah rajin berdakwah tapi apakah dia sudah benar dakwahnya? Belum tentu. Harus kita lihat ciri-ciri benar atau tidaknya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita ciri utama dakwah yang benar. Apa itu jamaah sekalian? Senantiasa memprioritaskan tauhid. Senantiasa meninggikan dakwah tauhid, memperhatikan perkara tauhid. Iya. Kalau ada orang yang berdakwah atau sekelompok orang berdakwah tetapi mereka tidak memperhatikan perkara tauhid, maka itu ciri penyimpangan. Berarti dia sudah tidak lagi mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana juga nanti akan datang penjelasan hadis dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga senantiasa memprioritaskan tauhid apalagi sampai meremehkan perkara tauhid tauhid ini nggak penting bagi bagi mereka. Ya, mereka anggap nggak penting. Yang penting apa sekarang? Kita harus cepat berkuasa. Ya, harus cepat mengambil alih kekuasaan. Harus cepat menurunkan pemerintah yang zolim ini. Ini contoh penyimpangan. Ya. Para nabi dan rasul dakwanya tidak begitu. Nabi Musa alaihi salam Allah utus kepada Firaun, raja yang paling kafir. Apakah untuk merampas kekuasaannya? Tidak sama sekali. Allah perintahkan ucapkanlah kepadanya kalimat yang lemah lembut untuk mengajak dia beriman kepada Allah. Ketika dia tidak mau baru Allah hancurkan dia. Gak perlu Nabi Musa menghancurkan dia. Allah sendiri yang akan menghancurkan ketika dia berpaling dari ajakan untuk mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad SAW, apakah beliau diutus untuk merampas kekuasaan orang-orang kafir Makkah? Tidak. Bahkan beliau tinggalkan mereka dengan kekuasaan mereka. Beliau pergi ke Madinah. Beliau diutus untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Ini contoh. Ya. Kalau ada yang sudah berani meremehkan dakwah tauhid, menganggap tidak penting, ada yang lebih penting yang lain. Politik, ekonomi, apa saja yang mereka anggap penting melebihi tauhid itu adalah penyimpangan, penyimpangan yang besar, bukan kecil. Iya apalagi sampai meremehkan. Ini mah nggak penting. Melarang orang melakukan syirik itu nggak penting. Padahal itu setinggi-tingginya dakwah. Itu dakwah para nabi dan rasul memerintahkan untuk beribadah kepada Allah pada saat yang sama melarang berbuat syirik. Kenapa? Karena nggak mungkin orang beribadah kepada Allah kalau dia menyekutukan Allah. Nggak mungkin. Maka para nabi melarang kesyirikan. Ya, dan masih banyak apa namanya contoh-contoh penyimpangan dari dakwah tauhid. Baik. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Tapi waktu membatasi kita dan insyaallah taala uh, kita sudah memetik pelajaran-pelajaran yang paling penting pelajaran-pelajaran yang paling penting baik yang ada di dalam kitab ini maupun dari kitab-kitab yang lain. Semoga ada manfaatnya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Baik. Iya. Orang yang belum sampai kepadanya dakwah tauhid atau dakwah ahlus sunnah secara umum. Kalau dia itu muslim, tetap kita anggap dia muslim. Ya, tetap kita perlakukan padanya hukum orang-orang muslim. Misalkan kalau dia meninggal dunia kita apa namanya? mandikan, kita sholatkan, kita kuburkan. Iya. Dan kita doakan kalau dia muslim. Iya. Apabila dia melakukan kesyirikan sedik, sekalipun namun belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka tidak boleh kita kafirkan. Iya. Insya Allah di kesempatan lain kita rinci syarat-syarat pengkafiran. Iya. Ini yang pertama, kalau dia muslim. Kalau dia muslim dan sudah tegak hujah atasnya, sudah patut dikafirkan maka dikafirkan. Ya, tapi seperti yang pernah saya sebutkan, eh, pengkafiran itu hendaklah diserahkan kepada para ulama. Bahkan kata saya Syekh Soalnya Al-Fauzan hafizahullah lebih khusus lagi diserahkan kepada para ulama yang menjabat sebagai qadi di mahkamah-mahkamah syariat. Artinya orang itu harus diadili dulu. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia kafir atau nggak punya agama, sama, itu kafir namanya. Ya, selain muslim namanya kafir. Maka ulama menyebutkan ada dua hukumnya. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Kalau hukum di dunia, kita mensikapinya secara zahir. Sikapi sebagaimana adanya dia. Orang kafir ya kafir. Artinya, kalau belum sampai kepadanya dakwah tauhid dan dia belum masuk Islam dan dia kafir bukan muslim, maka kalau dia mati kita nggak mandikan dia, nggak solatkan, nggak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan tidak boleh kita doakan. Itu hukum di dunia. Tetapi di akhirat kelak kita nggak tahu pastinya, namun bisa jadi dia termasuk orang-orang yang Allah akan ya kalau betul-betul belum sampai hujah kepadanya orang-orang yang Allah akan berikan ujian di akhirat yang ter yang tercakup dalam makna firman Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maka kata Syekh Ibn Bas rahimahullah berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan e, hadis-hadis uh, yang sahih, kelak di hari kiamat orang-orang seperti ini akan diutus rasul kepada mereka sebagai ujian kalau mereka beriman, selamatlah dia. Kalau mereka tidak beriman, maka dia masuk neraka. Jadi beda hukum dunia dan hukum akhirat. Namun di dunia tetap kita anggap kafir. Iya. Tetap kita anggap mereka itu kafir. Baik. Ya mudah-mudahan kalau ada keluarga kita termasuk yang diuji lagi dan dia beriman, ya kan? Mudah-mudahan. Tapi nggak boleh kita doakan. Sudah nggak boleh lagi kita doakan. Itu hukum syariat di dunia. Iya. menunda-nunda solat tanpa udur syar'i karena satu hal. Apakah ini termasuk syirik? Meninggalkan solat, meninggalkan solat termasuk kekufuran. Bukan kesyirikan, tapi kekufuran. Karena setiap kesyirikan itu kekufuran, tapi kekufuran lebih luas. Meninggalkan solat termasuk kekufuran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Iya. Yeah. Kalau dia menunda-nunda solat sampai keluar waktunya tanpa udur syari, sama dengan meninggalkan solat, Tidak sah solatnya. Sama dengan kalau dia solat sebelum masuk waktu. Orang yang solat setelah keluar waktu, sama, tidak sah. Ya. Menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana dijelaskan Syekh Ibn Uthaymin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mawkuta. Sesungguhnya solat itu bagi kaum mukminin telah ditetapkan waktunya. Enggak seenak kita menentukan waktu. Tapi kalau dia menunda-nunda, kemudian dia sholat sebelum habis waktu sholat, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Walau dia berdosa, namun sholatnya sah dan tidak uh, sampai terjerumus dalam dosa kekufuran. Iya. Adakah riwayat yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab? Adalah riwayat yang lemah. Kata Imam Ibnu Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, kata beliau itu adalah dusta, ya. Yang mengatakan uh, Isra Mi'raj terjadi peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Ya, ini ulama hadis yang berkata, itu adalah uh, dusta yang diada-adakan para tukang dongeng. Iya. Dan beliau punya buku bagus, buku ringkas, tetapi di dalamnya berisi tentang penelitian secara menyeluruh terhadap hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang beliau beri judul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli syahri Rajab penjelasan hal yang aneh tentang hadis-hadis bulan ke, eh, tentang hadis-hadis keutamaan bulan Rajab. Kesimpulannya kata beliau seluruh hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan solat khusus serta puasa khusus semuanya lemah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah palsu, ya, bukan hanya lemah tapi palsu. Namun bulan Rajab adalah bulan mulia. Kenapa? Karena ada hadis yang sifatnya umum, yaitu hadis tentang keutamaan bulan-bulan haram dan bulan Rajab termasuk bulan haram sehingga di bulan Rajab ini termasuk dianjurkan memperbanyak ibadah hanya saja nggak ada ibadah khusus ya memperbanyak ibadah itu yang sudah biasa kita kerjakan misalkan baca Quran kalau tadinya satu juz di bulan haram di bulan termasuk bulan Rajab tingkatkan ya itu maksudnya bukan puasa khusus baik atau amalan khusus hanya di bulan Rajab di bulan lain tidak bukan iya jadi itu penjelasan uh, Imam Ibn Rajab uh, Afwan Ibnu Hajar iya Bagaimana caranya untuk menghilangkan khadam yang menyatu dengan diri manusia menurut tauhid? Baik. Pertama, harus diluruskan dulu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Orang yang mengatakan para jin itu sebagai khadamnya itu salah besar. Sebenarnya dialah khadam jin itu. Dialah budak jin itu. Iya. Karena mereka itu mendapatkan bantuan dari para jin harus ada amalan-amalan yang disenangi oleh jin tersebut. Jadi pada hakikatnya dia menghamba kepada jin itu. Dia adalah budak jin, dia adalah khodam jin. Ya, kok ter, malah ter, mereka balik. Jin sebagai khodamnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Dan jemaah sekalian ini termasuk kesyirikan. Meminta pertolongan kepada jin, berdoa kepada mereka, mengadakan pendekatan diri, menuruti apa yang mereka syarat-syaratkan, ya. Ini adalah kesyirikan atau minimalnya pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu besar untuk menjerumuskan dalam kesyirikan. Maka tidak dibenarkan. Iya. Bagaimana cara melepaskan dari khodam ini? Mudah saja. Benarkan tauhid kita. Itu nomor satu. Iya. Luruskan tauhid kita. Bagaimana cara meluruskannya? Mulai dengan belajar. Pelajari tauhid ini secara mendalam. Iya. Itu caranya yang paling utama. Kalau orang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan selalu bertawakal kepada Allah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang paling kuat. Sehingga kata para sahabat, "Man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, bertawakallah kepada Allah. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Makanya jemaah sekalian, syaitan kalau lihat Umar lari. Ya. Syaitan kalau Umar berjalan di satu jalan, dia cari jalan lain. Sampai seperti itu. Tidak lain itu karena kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Ini kuncinya menghadapi syaitan. Biar setan takut kepada kita, jangan takut kepada dia, takutlah kepada Allah. Maka Allah akan jadikan setan itu takut kepada kita. Ya. Ini yang harus kita perbaiki. Tauhid kita, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian setelah itu apa? tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang berikutnya banyak-banyak berdoa minta perlindungan dari Allah. Maka syaitan tidak akan bisa mengganggu kita. Jamaah sekalian kita dianjurkan untuk selalu berzikir, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepadanya agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Satu doa singkat, sederhana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membacanya, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satupun, artinya tidak setan, tidak pula binatang buas, tidak pula setan manusia, ataupun setan jin, tidak ada satupun. Ya. Yaitu membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Tapi jemaah sekalian, apakah baca begitu saja? Tetapi baca harus dengan kehadiran hati, harus dengan pengharapan yang kuat, serta tawakal yang kuat kepada Allah. Jangan hanya baca di bibir saja. Barulah insya Allah dengan seperti itu akan apa namanya Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Iya, makanya tadi itu yang pertama kuatkan tauhid. Luruskan tauhid, bersihkan dari segala macam noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Itu kunci utama menghadapi gangguan syaitan. Iya. Insya Allah lari sendiri, nggak perlu dirukyah, nggak perlu. Iya. Kalau mau merukyah ya silakan aja, boleh. Itu termasuk salah satu bentuk pengobatan juga. Tapi kalau orang itu lurus imannya, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir untuk membentengi dirinya. Zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang ini termasuk perlindungan dari gangguan syaitan. Iya. Coba dibaca zikir pagi dan petang dan pelajari makna dan kandungannya. Itu yang lebih utama, bukan sekedar ucapan lisan, tapi pahami makna dan kandungannya. Ketika kita baca, hati kita juga ikut baca. Hati kita juga hadir. Ya, jangan hati kita melayang-layang. Ya. Kalau kita amalkan itu, setannya lari sendiri, nggak perlu dirukyah. Ya, walaupun kalau mau dirukyah boleh saja. Bisa saja dirukyah. Ya. Bisa saja dirukyah. Tapi yang lebih penting adalah itu tadi. Amalan tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungannya. Kalau mau diruqyah silahkan. Dan lebih bagus ruqyah diri sendiri. Ya. Antum baca Al-Qur'an nggak niat meruqyah pun setannya kepanasan. Iya. Diceritakan para ulama tentang Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah. Beliau adalah uh, ulama besar ahlus sunnah yang berdakwah di selatan Saudi Arabia. Ketika beliau masuk ke sana pertama kali, marak sekali praktek-praktek perdukunan dan kesyirikan. Banyak orang-orang sakit diganggu oleh jin dan para tukang sihir. Apa yang beliau lakukan jamaah sekalian? Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak sibuk merukyah mereka. Beliau sibuk mendakwahkan tauhid, kepada mereka. Mereka sembuh sendiri alhamdulillah. Iya. Jadi itu yang dicontohkan para nabi dan rasul, para sahabat dan para ulama. Merukyah boleh silahkan, tapi jangan sibukkan diri dengan itu. Itu nggak ada contohnya dari nabi dan rasul. Dan ini ini apa namanya? Uh, contoh tadi itu dakwah yang menyimpang, sibuk dengan rukyah. Sibuk dengan rukyah ini termasuk penyimpangan dalam dakwah. Dia pikir itu jalan dakwah. Iya. Itu salah besar. Dakwah itu mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah terutama yang berkaitan dengan tauhid. Orang kalau sudah betul tauhidnya nggak perlu kita rukyah, dia rukyah dirinya sendiri. Makanya sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya bagaimana dia merukyah dirinya sendiri. Kata beliau, pegang tempat yang sakit. Nah, ini juga bisa yang bertanya ini praktekan. Ya. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Ya, biasanya jin tuh tinggal di situ. Ya, atau ada aneh-aneh di situ, jinnya tinggal di situ. Ya. Kemudian baca bismillah tiga kali. Kemudian baca tujuh kali A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir Aku berlindung kepada Allah Dan kemampuannya dari apa yang aku dapatkan dan aku khawatirkan ini. Baca tujuh kali. Rukyah dirinya sendiri. Iya. Jadi itu yang dilakukan para ulama mengajarkan tauhid. Tidak ada kita pernah dengar ulama sibuk mengajarkan rukyah di sini, mengajarkan rukyah di sana. Sekali-kali boleh, tidak masalah. Ya kita ajarkan rukyah yang benar. Itu bagian dari pengajaran tauhid juga. Mengajarkan rukyah yang benar. Ya, peringatkan rukyah yang mengandung kesyirikan. Tapi kalau sibuk merukyah, sibuk pelatihan rukyah, kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu tauhid, ini penyimpangan. Makanya kita dapatkan setan itu gampang sekali menjerumuskan para tukang rukyah di dalam penyimpangan. Karena itu, dia sibuk rukyah, dia lupa menuntut ilmu. Dan lebih parah lagi ketika dia menyangka dia di dalam kebenaran. Iya. Baik. Jemaah sekalian, waktu kita sudah lewat. Ya, saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin masih ada yang belum terjawab. Kita jawab pada kesempatan yang akan datang.